mustahzi, mustahzi. Inimru. Ini kita ulang kembali Nah Kemudian Hamzah berhalakat ketika Wakof dibaca nakal dengan menghilang, menghilangkan huruf Hamzah. Taib, itu ketika Wakof. Quran menjadi Quran. Mas'ula menjadi mas'ula. Al-afidah menjadi alaf alafidah. Alafidah. Diful menjadi apa? Difu. Al-khaba'a menjadi al khabaa Nah. Baik, kita baca. Quran sama-sama. Masula. Masula. Alafida Alafida Difu. Difu. Al-khaba. Al-khaba. Baik. Berikutnya adalah hamzah di tengah didahului oleh alif hamzahnya di tengah kalimat. Ya, sebelumnya ada alif. Alif baca dengan tasil. Dengan mad dan koser. Ya, eh, boleh dibaca dengan mad yaitu enam harokat ataupun koser yaitu dua harokat. Ingat di situ hamzahnya di tengah. Mungkin ada yang bertanya dua A. Ini kan hamzahnya di, di akhir. Nida a ini hamzahnya di akhir. Di akhir di tengah ini. Eh bahar di tengah ini di, di tulisannya di akhir bagaimana? Ah, Anda terawan Jadi aslinya itu setelahnya ada alif. Setelahnya ada alif seperti rijalan katsiran wa nisaa. Rijalan ada alifnya. Katsiran ada alifnya. Wa nisaan selanjutnya juga ada alifnya. Cuma penulisan Rasul Muslimani demikian dihilangkan. Jadi aslinya ini di tengah. Hamzahnya di tengah karena setelahnya itu aslinya ada alif. Taib, kita baca dengan tashil. Ya, hamzah dibaca tashil disertai dengan mad dan kasar. Tapi dilihat juga hukum sebelumnya. Kita baca jana. Nah, enam harokat sama-sama. jangan A tapi A. A. Nah, J ana ulang. Eh, Hamzah itu harus enam, Mat wajib, jais silah tawilah harus enam. Jadi ini khusus ketika nanti berhenti boleh enam, boleh dua. Berikutnya kita baca dua halokat. Jana, sama-sama. Baik, Berikutnya doa sama-sama. Bisa bedakan antara terakhir dengan tasir. Coba baca harif. Baca. Baca haris Kurang kurang enam kurang panjang. Sekali lagi. Ada nah, harokatnya. Doa. Sama-sama. baca, dia baca doa A, Kalau A itu tahqiq namanya. Ini baca tasil. Cara kedua dengan qasr. Doa sama-sama. Doa. Sama juga. Nida. Sama-sama. Saya baca ya. Ayo baca Fikar baca. Hah? Hanya maya. Nida. Ah. Biasa aja lah, biasa aja. Taib. Cara kedua. Nida. Sama-sama. Nida. Baca Tanya berikutnya. Haum. Sama-sama. Yang kedua, haum. haum. Ayo eh, baca Ismail. Haum. Ah, yang, yang enam dulu. Enam dulu. Ah. Kurang, masih baru empat setengah ini. Ulangi. Ah, berikutnya dua harakat. Berikutnya auliau, sama-sama Yang kedua dengan dua harkat. Auliyau. Ulang. Auliyau. Nah, Abjad Rahman lanjut ki kurang panjang ulang cara kedua berikutnya adalah kalau khofa dibaca apa? Baca apa khofa? malah kubro. Tapi kalau khaifin tidak. Nah. Demikian pula ya khafu tidak. Jadi khusus yang fil madhi. As-sulasi. Khaifin. Sama-sama. Yang kedua, khaifin. d'abord baca Yang kedua. Berikutnya al malaikah sama-sama. al malaika, al malaika, Syahid baca itu itulah saya lagi. Al malaika, Coba ulang. biasa aja tasil itu namanya lembut sahal jangan dikeraskan apa di ditekan terlalu tekan biasa cara kedua al malaika berikutnya hamzah di akhir hamzah itu di akhir lihat diawali oleh alif sebelumnya ada alif dibaca dengan ibdal sama dengan ibdal dengan menghilangkan hamzah. Hamzah dihilangkan dengan mad dan qasr. Boleh dibaca Mad, Ad mad jadi qasr, kemudian qasr muqaddam. Al-qasr muqaddam. Dibaca dua harakat lebih didahulukan. Tapi kita baca enam dulu. J sama-sama kalau kalian datang Hal ja'a Muhammad kot J Mungkin orang bingung ya enggak? kot J Benar sudah datang. J. Jadi kalau orang Arab biasa begitu. Nah, J Sudah biasa. Kalau Indonesia dibilang begitu, nah, J <laughs> apa J itu? dia datang. Kita baca enam dulu. J hilang hamzahnya sama-sama. Berikutnya enam dua harokat. J pulang J 6 J ini lebih didahulukan. Yang dua harokat lebih didahulukan. Jadi kalau membaca usahakan yang dua harokat dulu. Kalau sya'a dibaca apa? Sya'a wa hanif. Lam si. Tapi kalau mayyasa tetap. Dan ingat nun ketemu ketemu dengan ya itu itu bila gunnah. kita baca man yasha sama-sama Berikutnya man yasha Ayo eh, Jurid baca Jurid enam dulu eh, berapa itu baru tiga itu? Tidak ada hamzahnya diulang karena hamzahnya diulang. Jangan ada hamzahnya. Ya sya. Sya. Ulangi. Nah, baru berapa itu? Enam harokat jurid panjang dowo. Nah. Hmm. Ulang. baru empat itu bilang enam harokat akbar baca kedua cara kedua Mubarak ma Mubarak Ada enggak? Enggak ada kemana ya? tidur nah itu tulus sih tulus hukum nanti malam talim tidur gimana eh, yang pertama tadi 6J coba ya baca terahim yang pertama tadi E-nya masih kurang itu. E, J, ulang. Kedua. Nah, J bukan J. Nah, J. Dibaca eh, E eh kayak sate gitu, sate, tempe, gulai, onde-onde, nam kue, re, rene, ya Berikutnya minal ma sama-sama. Minal ma. Nah. Berikutnya sama-sama. Abed ah, baca. Empat tuh. Orang panjang. Lihat ini, enggak. Kamu baca tulisannya enggak? Enggak betul kok. Alma bukan mal. Alma, ma, ma. Ulangi, tidak ada le alamnya, tidak ada. Terus kedua. saya dilihat berikutnya ala cara ngitungnya ala sama-sama Nanti dulu ala sa ulang Nah, baca sama-sama. Ada lagi yang tidak ada ini. Siapa yang, yang lain? Berikutnya sama yang tadi minal nah, minhul ma sama-sama ma eh, dua harokat ya dua harokat didahulukan ini kalau mau baca ketika berhenti ya situ mayyasha hukum yang paling sulit untuk kalau Hamzah ini baru sedikit sudah habis waktunya Nanti.